الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ini diktat yang ke-51 ini mengandung ajaran-ajaran yang tidak sembarang ajaran. Ajaran-ajaran yang penting kita ketahui, kita indahkan dan kita amalkan secepatnya. Memang kita ini harus belajar daripada ilmu-ilmu orang lain atau dari pengalaman-pengalaman orang lain pengalaman yang baik dari orang lain itu perlu kita ambil dan ilmu yang nafek perlu kita pelajari itulah yang saban-saban kita baca bersama dalam diktat-diktat pengajian kita ini sekarang kita diberitahu mana medan juang yang pertama-tama harus kita menang dulu di situ. Ini nanti saudara akan baca dalam kata-kata Sayyidina Ali dalam alinea pertama itu. Kita mestinya berjuang. Dan tiap perjuangan ada medan, ada lapangannya. Medan juang yang pertama itu di mana? Yang mesti kita menangkan dulu. Menangkan dan mencapai kedudukan yang kuat di dalam medan itu baru kita melangkah ke front atau ke medan-medan juang yang lain nanti saudara akan dapat baca daripada kalimat-kalimat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebab kalau tidak kita ketahui kita bisa keliru kita pergi ke front perjuangan yang jauh kita tak mempunyai bekal untuk menang yang kedua, kita banyak yang belum bisa menilai nikmat Allah. Belum bisa merasakan hidup yang sentosa itu yang mana? Yang bagaimana? Lantas kita mengejar-ngejar yang bukan-bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya umur habis, bahagia tak tercapai. Jadi kalau kita sudah mencapai patok-patokannya bahagia, sudah jangan tamak lagi. Ini nanti akan saudara dengar daripada apa yang dibaca yang diutarakan eh, uh, oleh Aksam Ibnu Saifi rahimahullah. Kemudian yang ketiga, kita semuanya juga kepingin tahu dari golongan mana kita ini sebetulnya. Saya dan saudara hendaknya sudah tahu kita ini dari golongan mana dari golongan hamba-hamba Allah yang baik apa dari golongan hamba-hamba Allah yang tidak baik nah, ya, itu nanti ada tanda-tandanya ada perasaan-perasaan yang timbul dari hati seorang yang baik ini cirinya ada perasaan-perasaan yang meluap dari hati seorang yang tidak baik itu ciri-cirinya di sini nanti kita akan bermanfaat dari kalimat-kalimat Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang tersyukur dan orang yang soleh di samping juga seorang masyarakat seorang yang soleh orang yang boleh dibilang sahabat yang besar sekali ini perlu kita indahkan cokkan akan rahimahullah radhiyallahu taala memberikan kepada kita ini loh termometernya kamu nanti bisa mengetahui kamu orang mana rasa ini masalahnya yang keempat, saya cantumkan sebuah doa yang hendaknya kita sama-sama lakukan setiap ada kesempatan. Pusat kebaikan adalah pada inti doa-doa yang di penutup diktat ke 51 ini. Ada hadis yang berarti doa mukhul ibadah. Sungsumnya ibadah itu doa. Bahkan sholat itu semuanya doa. Jadi kita ini tidak boleh lepas dari doa doa mohon sesuatu yang baik dan doa menolak sesuatu yang tidak baik menolak kejahatan menolak fitnah menolak bala jadi menolak musuh menolak itu semua ini kita minta daripada Allah SWT semuanya perlu kita atur bersama pertama kita baca apa yang diutarakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah yaitu maidanukumul awal anfusukum fa in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairiha aqdar wa in khuziltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz fajarribu ma'a al-kifah awalan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, medan perjuangan pertama adalah dirimu sendiri. Ini jawabannya. Apabila kamu berhasil mencapai kemenangan di situ, maka terhadap lainnya kamu akan lebih berhasil. Sebaliknya, jika di lapangan pertama itu kamu gagal, maka terhadap yang lain kalian akan lebih gagal. Karenanya, cobalah memenangkan di front itu lebih dahulu. Saudara-saudara, ini ma'kul, ini cukup logis dan cukup dikenal oleh siapapun orang-orang perjuangan dia mesti mengatur menoto dia punya diri dia mesti mengalahkan dia punya syahwat dia pertama-tama harus bisa menundukkan dia punya keinginan-keinginan yang tidak baik mengontrol dia punya napas dalam menghadapi sesuatu. Keinginannya yang tak terbatas dibatasi. Pikirannya yang mau melantur diatur. Ini front, ini lapangan perjuangan. Kalau kita menang di sini, kita akan bisa taklukkan seluruh dunia ini. Ini cocok. Lah kalau saudara tanya, kenapa umat Islam di dunia ini tidak ada yang menang? Sebab mungkin karena masalah ini tidak diupeni, tidak diindahkan. Kenapa pemimpin-pemimpin Islam selalu membeu, tidak berhasil mempunyai satu pendirian yang teguh? Sebentar saja dia sudah menyerah. Tidak lain masalahnya adalah masalah jiwanya. Sebab dia mempunyai keinginan. Keinginannya belum bisa dikalahkan dengan ideologinya, oleh ideologinya dirinya belum bisa dikalahkan oleh Allah yang menciptakan. Jadi kalau saya ngotot dalam persoalan ini, saya akan mundur dalam kedudukan saya sekarang. Saya akan pasti tidak dapat kursi ini. Saya punya gaji akan pasti ditutup. Ini masalah dia belum bisa menaklukkan kita. Lalu menyerah. Dan hanyutlah bersama yang hanyut. Jadi saya Ali ini betul-betul orang yang sudah e, berpengalaman dalam saya. Jadi kalahkan hawa nafsu. Kalau kamu sudah bisa menang, sudah bisa kontrol hawa nafsu, nanti kamu bisa kontrol teman-temanmu, bisa kontrol masyarakatmu. Ada lagi yang belum pernah kita lintas, terlintas dalam pikiran kita. Ada suatu hal yang penting sekali dalam masalah ini yaitu orang yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya menundukkan anggota-anggota badannya kepada Allah orang itu akan menjadi orang mempunyai karisma mempunyai kewibawaan mempunyai sorotan mata yang tajam yang bisa menembus hati orang yang kaku dan hati orang yang kosi ini dicoba oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab oleh Sayyidina Ali, oleh Fulan, oleh hampir semua orang yang soleh ada manusia yang kalau kita kalau dia bicara kita merasa terpesona oleh pembicaraannya. Itu jiwanya sudah terkontrol. Lebih terkontrol, lebih cepat. Dan bisa satu orang menguasai satu negara. Berapa saja jumlah isinya negara itu. 100 juta, 500 juta bisa dipimpin oleh satu kepala. Yang sudah bisa eh, ngatur jalannya dia punya diri dan keludak-keludaknya haji ini. Karena itu saudara-saudara, ada orang tidak punya kekuatan senjata bisa memimpin yang bersenjata. Ini bukan aneh, ini bukan mustahil. Sudah terjadi di dunia. Buat orang yang arif akan sudah tahu ini. Ada satu orang menguasai satu angkatan bersenjata yang begitu hebat dan besar dia dari luar karena rupanya itu orang sudah terlatih jadi puasanya ibadahnya sunat-sunatnya akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu semua sudah diterapkan keinginan-keinginannya yang berlebih-lebihan sudah bisa disingkirkan apalagi keinginannya untuk maksiat itu tidak pernah melintas barangkali tidak pernah melintas jadi dia kekuatan rohnya itu besar bisa menyeret 100 200 gerbong kalau loknya ini kuat lokomotifnya ini kuat bisa menyeret 100 200 gerbong lihat berapa dia punya power begitu juga manusia dan inilah yang paling besarnya manusia adalah Nabi Muhammad SAW ini contohnya Beliau sebagai manusia sudah bisa mengontrol dia punya keinginan. Beliau sebagai manusia sudah bisa mencocokkan kata-katanya dengan perbuatannya. Kalau dia bilang ayuhan nas, hidup sederhana, dia sederhana sudah. Sudah cukup. Jadi bahkan lebih di bawah prasada sederhana. Di bawah minimal. Jadi dia pernah hidup dengan kurma sama air dua bulan. Saudara tidak kuat dan dia tahu sahabatnya semua itu tidak kuat. Tapi dia percontohkan begini manusia yang akan betul-betul dekat pada Allah Subhanahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpamanya, seumpamanya ya, tapi dia tidak pernah minta. Dia tidak mau dipercontoh dicontoh oleh umatnya begitu. Seumpamanya dia minta sarapan dari surga, turun sarapan dari surga. Kenapa Nabi Isa bisa? Kenapa nabi-nabi yang lain bisa? Kenapa? Nabi Muhammad malah lebih lebih e, lebih cepat saya kira. Tapi dia tidak minta. Dan sahabatnya pun sungkan mau minta seperti mana Bani Israel minta kepada Isa, mintakan dari Tuhan satu meja makan yang lengkap. Kami ingin merasakan baru kami mau beriman. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah inni munazziluha alaikum. Faman yakfur ba'du minkum ila akhir al ayat. Nabi Muhammad SAW tidak ke situ. Kesenangannya dia walu. Yang paling murah. Itu dia suka makan walu. Kalau ada hadiah daging dia makan. Sebelum dia makan dia panggil sahabatnya. Ayo makan semua. Jadi walaupun sairis-sairis kecil dirasakan semua. Beliau sendiri pernah dapat hadiah susu. Ada satu orang meres kambingnya, ah kok teringat Rasulullah SAW. Dikirimi satu gelas. Keluar malam bawa itu. Ketemu Abu Hurairah. Kemana engkau Abu Hurairah? Jam satu malam ini, malam. Kemana? Saya cari makan ya Rasulullah, lapar. Dia bilang ini, minum. Belum diminum, diminum diminumkan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sudah ya Rasulullah, usah gelas, ya sungkan mau. Dia bilang, minta minum lagi. Sudah ya Rasulullah, dia bilang, minum lagi. Berkata Abu Hurairah, saya disuruh, saya berhenti. Dia bilang, disuruh lagi. Sehingga wallahi, kata Abu Hurairah, saya rasa itu susu mau keluar dari kuku saya, saking kenyangnya saya susu. Sampai Abu Hurairah bilang, wallahi ya Rasulullah, tidak ada tempat. Bas, kalau sudah tidak ada tempat sini. Panggilkan yang lain. Abu Bakar tak di sini. Fulan minum, Fulan minum. Sisanya dia minum. Saudara-saudara, baju dihadiahkan. Tidak ada satu dan Rasulullah SAW tidak pernah dimintai oleh satu orang dan dia bilang tidak. Apa saja yang diminta dikasih. Ini akhlak manusia yang sudah ngontrol dirinya. Sudah keinginannya itu sudah lulut. Sudah mengikuti tapi kamu lihat bagaimana kekuatan jiwa manusia ini. Bagaimana Allah SWT meninggikan ini orang. Lihat namanya disebut bergandengan dengan Allah. Di tiap menara. Di utara dan di timur dan di selatan. Di mana saja. Nama Rasulullah SAW. Ya pantas manusia sudah bisa menguasai itu. Saudara-saudara, dia khawatir orang lain Jangan sampai maksiat. Dia kalau duduk dengan istrinya di tempat di masjid dekat masjid di mana tempat itu gelap. Lalu ada sahabat lewat mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Dan sahabat melihat ada satu perempuan di sebelahnya. Itu sahabat dipanggil, ya fulan ya fulan taat. Ini perempuan yang di samping saya ini istri saya. Sampai sahabat bilang, Astagfirullah ya Rasulullah, masa kita akan bersangka tidak baik kepadamu. Tidak, saya khawatir setan nanti masuk dalam hati Lebih baik kau tak kasih tahu ini saya punya istri, fulana. Ya Rasulullah, sampai sahabat itu rasanya merasa kok dilebih-lebihkan itu Itu hati-hati jangan sampai temannya terjerumus dalam maksiat kalau dia mempunyai sangkaan tidak baik. Walaupun berupa tanda tanya, siapa sebenarnya yang sama Rasulullah tadi? Kok ada perempuan? Jadi dipanggil. Tahan, lihat. Ini istri saya. Saudara-saudara, ini manusia cukup. Yang paling menonjol dalam riwayat hidup Rasulullah SAW itu adalah kejujurannya. Kata-katanya ini tepat. Saya tahu dan saudara tentu tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang besar dalam segala dia punya kelakuan. Tetapi dia punya kebesarannya yang paling besar adalah dalam as-sidq yang dipegang oleh beliau SAW sebagai patokan hidup. Jadi ini manusia sudah bisa menang. Dia tidak sampai mati melainkan tanah Arab semuanya sudah tunduk kepada Allah yang esa. Sudah sujud semuanya. Itu arca-arca semua sudah digulung tikernya. Pecahkan kepalanya semua. Yang ada cuma Allah Al-Wahidul Qahar. Tidak ada suara bulan, tidak ada suara perkataan. Yang ada Allah dan kami kita hamba-hambanya. Jadi lapangan dirimu sendiri. Coba kita jangan keluar kemana-mana dulu. Jangan berusaha mengatur kalau lapangan dalam belum selesai. Ini front yang paling penting. Yang kedua, qala aktsamu bin Usayfi al-'aishu fi sab'ati asya'. Kata Aksam salah seorang ahli tasawuf, hidup ini sebetulnya tersimpul dalam tujuh perkara. Pertama, al-waladul bar. al-salihah, wal-akhl wal khadimul atil. wal والخادم sabirah. Wal-qutul kafi. wal والأمن syamil. Kehidupan itu adalah dalam tujuh perkara Pertama anak yang bakti Kalau seorang sudah mempunyai anak yang bakti kepadanya Sebetulnya itu orang sudah mempunyai sepertuju hidup yang paling nikmat di dunia. Sebab kalau ini di oleh Allah setel kenceng, artinya di oleh Allah SWT tidak cocok. Sehingga satu manusia mempunyai anak yang tidak soleh, kelabakan ini orang tua Mudah-mudahan kita semua tidak mengalami ini, saudara-saudara. Ini cilaka satu musibah yang paling berat ayah yang payah-payah memelihara anak lalu anaknya sudah besar menjadi anak tidak soleh membangkang perintah orang tuanya melawan kalau orang tuanya bilang berbuat ini dia bilang tidak kalau Allah, orang tuanya bilang jangan buat dia buat seakan-akan sudah disengaja begitulah ini hati orang tua ini teriris-iris ada banyak orang tua bilang, aduh rasanya saya kepingin mati sudah. Sampai bosan hidup, padahal hidup ini tidak pernah orang bosan. Saya pernah seringkali kata orang yang hidup di bawah jembatan itu tidak pernah bosan hidup, senang. Padahal dia tidak punya pakaian cukup, tidak punya tempat yang nikmat hidup. Mungkin satu malam itu satu sendok kecil darahnya habis sama nyamuk. Tapi dia dirang. Namun seorang tua yang mempunyai anak yang tidak soleh itu sudah kepingin rasanya sudah sudah ambilan mari nyawa saya ini ya Allah sampai begitu dari apanya dari musibahnya karena itu ini satu bagian yang kedua azzaujatu salihah istri yang salihah istri yang salihah atau sebaliknya suami yang soleh buat seorang istri kalau seorang suami mempunyai istri yang tidak solehah, sama juga, sama yang pertama tadi. Istri yang dalam istilah bahasa Jawa, ganyang. Ganyang hati. Jadi apa saja yang tidak diingini oleh suaminya dikerjakan. Kadangkala tidak disengaja, sudah memang begitu wataknya. Dia tahu suaminya suka jamaah. Hampir maghrib dia keluar mengajak keluar putar TV dan begitu seterusnya sehingga suami ini sumpah baca Quran tidak mau suaminya baca kitab tidak boleh macam-macam dan sebaliknya istri yang soleha mendapat suami yang tidak soleh banyak juga istrinya menunggu diajak jamaah suaminya tidak ada kembali dia ngamuk-ngamuk karena dia kalah main. Alhamdulillah, ya Rabb ya Allah, jangan sampai. Atau kembali jam setengah 12, jam 1 malam dia dalam keadaan tidak normal akalnya. Baunya bau alkohol. Bayangkan bagaimana hatinya ini perempuan. Jadi istri yang solehah atau suami yang soleh. Ini dua-dua termasuk nikmatnya hidup. Itu sebetulnya hidup. Ah, apa sih sebenarnya hidup ini? Ya rumah tangga yang tentrem. Rumah tangga itu terdiri daripada dua. Daripada yang merupakan ibu atau ayah dan yang merupakan anak. Ya sudah itu. Kalau itu serasi, ya bahagia rumah tangga. Kalau tidak, waliyadillah rumah tangga itu jahanam dunia. Nerakanya dunia. Ma'asyiral muslimin wal akh al-musa'id punya teman yang membantu. Ada teman tidak membantu. Itu sudah cukup tidak baik. Tetapi ada teman tidak bisa membantu tetapi mengganggu. Tidak ikut menyenangkan tetapi menyedihkan. Ini juga termasuk. Wal khadim al-aqil. Pembantu yang berakal ada pembantu tidak berakal pembantu malah ia terpaksa mempunyai pembantu pembantu ini ahmak apa rahasia rumah tangga disampaikan kepada rumah-rumah tangga yang lain sebab tiap rumah tangga ada rahasianya ada kekurangannya dan tiap orang yang berumah tangga tidak suka kekurangannya dikoran-korankan sebab itu kekurangan kadang-kadang tidak tersengaja makannya kurang enak kadang-kadang sesuatu itu tidak bisa diatur sebagaimana yang normal itu nanti pelayannya ini menyampaikan sebab tidak agil tidak tahu diri ini juga satu musibah suatu yang tidak menyenangkan hati wal'afiyah sabirah ini juga salah satu daripada kesenangan hidup orang itu kalau waras kalau seger dan sabirah itu yang meliputi meliputi apa saja meliputi badannya meliputi agamanya meliputi akidahnya meliputi anak pinaknya itu namanya sabirah dia sendiri waras cucunya sakit juga dia masih ter, e, tersiksa pikirannya dia sendiri sakit sudah habis artinya hidup ini ada orang tua seger kaya kelihatan anaknya ini dalam keadaan sakit yang tersiksa itu orang tua ikut tidak senang tidak bisa ngerasa kenikmatnya dunia ini karena anaknya sakit jadi dia memikirkan ke situ walqut al-kahfi makan yang cukup kalau kita sudah makan tiga hari, tiga kali satu hari, saya kira itu sudah cukup baik, sudah cukup nikmat. Ada orang sudah kurang syukur. Wal aman asyamil, keamanan yang mengayomi. Apa artinya dunia amanan? Apa senangnya orang hidup di dunia? Dia merasa bahwa dia aman. Mungkin sebentar orang gedor pintunya untuk menggarong. Sebentar lagi orang mungkin narik dia untuk diculik atau membawa anaknya dilari perkosa atau merampok tokonya juga toko apa artinya hidup begitu tidak seorang pun akan merasa nikmat <coughs> tidak seorang akan merasa senang hidup begitu karena karena soal keamanan tidak lengkap tidak cukup Setuju perkara ini apabila sudah dinikmati oleh satu manusia muslim maka dia sudah harus mengatakan bahwa saya ini sudah mencakup semua hidup malah hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersingkat lebih sedikit lagi dari ini yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbah aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi عنده قوت يومه فقد زويت له الدنيا bihadafiha barang siapa di waktu pagi merasa aman di rumah tangganya dan baik sehat seger buger di dalam badannya kemudian mempunyai makan buat sehari itu ini orang sudah diberikan oleh Allah seluruh dunia jadi nikmatnya dunia itu pada tiga itu ini masak malik masih lebih banyak tujuh tapi Nabi SAW bilang cukup tiga kalau rumah tangga anda aman tidak disambangi oleh pencuri dan perampok kalau saudara punya badan sehat dan kalau saudara mempunyai makan buat satu hari besok berarti saudara ini sudah mencapai dunia dan nikmatnya dunia seluruhnya sebab orang yang multi miliuner juga tiga ini merupakan syarat bagaimana saudara bayangkan seorang yang kaya raya tetapi dia kanker apa rasanya dia punya kekayaan ini seperti kita ini Alhamdulillah Makan nasi sama pecel Alhamdulillah nikmat Kadang-kadang kerupuk sama kecap saja sudah nikmat Sebab apa? Sebab kita sehat Bayangkan kalau kita sakit Saya bukan satu dua punya teman yang dia kaya cukup Karena dia kencing manis Misalnya dia ada gula Dia tidak boleh makan nasi karena dia juga ada darah tinggi, dia tidak boleh makan garam dan daging. Jadi makanannya itu hanya hanyalah berupa kacang goreng itu digoreng sama kentang dan sudah. Tidak boleh ada gula sama sekali. Minum kopi tidak pakai gula. Masak tidak pakai garam. Tapi dia numpuk bulus luar biasa. Kiranya apa ini orang cukup senang. Saya yakin dia tidak senang. Kalau saudara mau coba sampai e, mau merasakan begitu saudara coba saja walaupun saudara baik tidak apa-apa toh biar saudara tahu nikmatnya kalau saudara coba saudara besok diet diet itu artinya jangan pakai garam kalau makan dan jangan pakai daging ya cobaan saja kentang satu biji dua biji sama e, kacang goreng ya cobaan satu dua hari lantas habis itu saudara nanti mulai seperti biasa nanti kan saudara bilang alhamdulillah jadi ini yo rasanya mau mangan bebas ini Habis eh, bagaimana? Jadi kesehatan kata Rasulullah SAW penting. Wa indahu gutu yaume. Orang yang kaya raya pun makannya makan satu hari itu yang ditentukan. Jadi walaupun dia punya ma makan atau beras untuk satu bulan, tapi yang penting buat dia buat besok ini satu satu hari. Besoknya belum tentu lusanya dia masih hidup apa itu beras sudah disedekahkan orang disedekahkan pada orang lain sebagai apa amalnya si mayit ini belum tentu juga jadi peganglah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW nanti kita umatnya ini bisa hidup sederhana bisa hidup nerimo ini sekarang sudah lengkap tujuh di atas ini sudah lengkap yang dikatakan oleh Aksam Ibn Saifi sudah punya istri yang soleh sudah punya anak yang muti' punya pembantu yang agil, khadim yang afia badannya, makannya buat satu bulan ada dan aman masih tidak syukur. Mencari molo supaya ini dicabut oleh Allah. Berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Dan maksiat ini ada macam-macam, ada maksiat dilakukan oleh satu orang, satu kampung kena siksa. Karena perbuatan maksiat satu orang yang didiamkan ini. Dan saya kira kita semua insya Allah Ta'ala termasuk orang yang sudah tahu diri dan bisa syukur nikmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. واستغفر للمذنب ودع المدبر وأعان المحسن ini juga satu termometer. Mari kita sekarang ngecek kita punya diri sendiri. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala berkata, ada tanda-tanda orang yang baik. Jadi kalau ini lengkap dimiliki oleh seorang, maka ini orang tergolong daripada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi empat perkara ini. Pertama, gembira melihat orang yang taubat. Coba saudara tanya saudara punya diri. Kalau saudara melihat satu orang mukmin, ya saya ini sekarang dulu saya suka main sekarang saya tobat hati saudara bagaimana Alhamdulillah ikut senang apa tidak ikut senang kalau ikut senang saudara termasuk orang yang soleh yang baik gitu saja saudara ada orang yang didengarkan begitu oleh temannya dia bilang ah Riko ini pura-pura wae mending gue baleman seperti digoda itu hatinya orang tidak dibesarkan atau tidak di bantu eh, hantu. Orang yang bekas menjadi tukang zina, lalu dia tobat, itu mestinya kita ikut senang. Kita bantu. Kalau kita tahu bahwa dia ini masih muda, cepat-cepat kita cari jodoh buat dia. Supaya sampai tidak kembali lagi berbuat gitu, ayo tak usahakan. Berapa nanti kurangnya nanti saya juga ikut urun. Ayo, kawino. Ini namanya senang membantu sebab dia tahu ini anak muda sudah tobat ah saya sekarang sudah tobat <coughs> dulu saya berbuat maksiat terus sekarang saya tobat Alhamdulillah ayo sekarang sampai tak bantu teruskan ini tobat dengan membuat satu benteng yaitu rumah tangga rumah tangga oh. nanti saya juga urun saya usahakan begitu itu namanya girang yang kedua, memohonkan ampun terhadap orang yang berdosa. Sekarang kita melihat orang berdosa. Bagaimana sikap kita? Ada tiga macam sikap. Ada sikap kita cemoohkan itu orang. Lihat itu orang berbuat dosa, lihat dia tidak takut pada Allah, lihat itu dia gini. Ada satu sifat ini. Yang kedua kita isin-isin. Kita war-warkan. Fulan berbuat, fulan berbuat. Tidak ada faedahnya. Cuma ingin untuk menyebarkan berita yang tidak baik. Yang ketiga, kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia ini bisa cepat tobat. Ya Allah, yang sudah dia lakukan ini ampunono. Maafono yang sudah dia lakukan. Dan yang belum dilakukan, mudah-mudahan dia sudah cepat tobat. Ini yang paling baik. Ini sifat-sifat dan ciri-ciri hamba Allah yang soleh menurut Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga, wada'al mudbir. Temannya yang ngambul tidak diumbar, dipanggil. Diajak bicara. Diatur hubungannya kembali supaya tidak tetap siwa-siwaan. Ini sekarang malah sebaliknya kita sering melihat orang salah berbuat salah kepada kita atau kita berbuat salah pada orang lalu saling maaf memaafkan tidak ada yang satu lebih angkuh dari yang lain akhirnya siwa-siwaan berbulan-bulan siwa-siwaan kadang-kadang tetangga rumah sama rumah dempet tidak saling tegur menegur ini tahunan ini tandanya dua-dua ini tidak termasuk hamba-hamba Allah yang soleh Coba ada yang soleh di antara dua macam manusia itu, tentu yang satu mengajak, wis ayo, akor-akoran wis, ojo suwi-suwi. Apa sih sebenarnya persoalannya? Persoalannya tidak seberapa. Persoalannya ayam sampean masuk saya sebet atau saya lempar dan berapa gantinya saya berani ganti. Sudah saya maafkan. Ini begitu kira-kira mengajak da'al mudbir itu orang yang ngambul lari mungkur dipanggil Mudbir itu mungkur kalau letter lucknya. Jadi jangan sampai mungkur. Mari kita temukan apa sih sebenarnya yang yang salah. Dan yang lebih utama daripada ini semua antara satu orang ulama dengan ulama. Ini mestinya ada satu yang bisa mengajak. Mari kita ini mau adakan islah. Ini lebih afdal. Sebab ulama ada ada bobot, apa bobotnya? Bobotnya pengikutnya. Barangkali dia ada pengikut besar, lalu kita musuh-musuhan sama ulama yang lain, akhirnya dua-dua pengikut musuh-musuhan. Akibat masalah dua person kurang cocok. Lantas umat tercakup dan terseret ke arah cekcokan itu. Itu tidak betul sama sekali. Yang keempat, al muhsin. Kalau dia tahu ini orang berbuat baik, ini orang berbuat baik dibantu misalnya saudara tahu bahwa ini orang jalan ke les untuk membantu anak yatim untuk membantu seorang janda yang putranya banyak ini saudara harus membantu ayo saya bantu mana lesnya sini saya juga minta saya mau edarkan jadi membantu supaya cepat ini namanya saudara ini termasuk hamba Allah yang baik. Ini yang kata yang berkata begini ini Sayyidina Abu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang penghabisan yaitu yang keempat. Doa. Bunyinya doa itu Allahumma inni a'udzubika an aqula zura au aghsha fujura au akuna bika maghrura. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bertutur dusta dan melakukan kemaksiatan atau merasa congkak denganmu. Pertama-tama kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita punya lidah ini tidak tergerakkan oleh kebohongan. Ini permintaan. Dan permintaan ini diterima oleh Allah. Kalau kita betul-betul jujur meminta. Jadi kalau kita bangun malam, inilah minta. Ada sebuah hadis yang bunyinya kalau tidak salah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat-sifat munafik. Bersihkan amalku daripada ria dan amal ria. Minta dipuji orang, minta disebut orang, minta ditulis namanya di mana-mana. Ria dan bersihkan lidahku dari omong palsu dan dusta dan bersihkan mataku dari lirik-lirian yang khianat sucikan mataku dari lirian yang tidak cocok Masyarakat muslimin ini doa Nabi bukan Nabi mengerjakan begitu tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk pandai berdoa seperti itu jadi ini di sini dikatakan Allah ini a'udzubika an aqula zura. Zur itu palsu. Saksi palsu, kata-kata palsu. Perbuatan juga bisa palsu. Au aghsyaku jura. Atau aku melakukan maksiat. Maksiat besar. Maksiat yang dimurkai oleh Allah dan an aku nabi kamaurura. Saya merasa congkak dengan Allah. Jadi artinya ah saya tidak mungkin disiksa oleh Allah. Seorang ulama bilang saya sudah alim, saya tidak disiksa oleh Allah. Seorang yang berketurunan baik, dia bilang saya turunannya bulan bulan tidak mungkin disiksa, tidak mungkin masuk jahanam wa bi'sal Yang berkata saya begini, saya begini ini maghrur. Ini hendaknya kita minta Allah membersihkan dada kita dari sifat urur congkak karena dia kira Allah sudah rahmatnya Allah meliputi segala-galanya sudah kita terjun saja di dalam maksiat nanti toh Allah akan mengampuni kita saya tidak akan masuk jahanam sebab saya akan diampuni oleh Allah ini tidak boleh apalagi kalau perbuatannya itu sudah jelas perbuatan maksiat lalu dia perkecil artinya ah cuma saya mengambil uangnya bulan 15 ribu apa sih tidak ada apa-apa Allah tidak akan mengampuni ini ini namanya maghrur. Saudara-saudara yang terhormat dengan demikian maka isi dari diktat ke-51 ini telah saya komentari secukupnya tinggal mudah-mudahan kita bisa amalkan sama-sama. Dan tiap kali kita selesai membaca diktat kalau kita mengamalkan itu insya Allah itu semua ada ada artinya itu. Nanti saudara itu tidak bisa berasa sekaligus. Tapi ke mumbulnya ini masyarakat pelan-pelan. Tapi alhamdulillah terasa. Dan saudara kalau sudah merasa begitu artinya saudara sudah berada dalam nikmat Allah. Hendaknya kita sama-sama mengamalkan apa yang kita eh, dengar. Memang saya ada niat, tapi saya belum bisa janjikan dengan pasti. Nanti saudara tagih lagi saya. Seperti sholat hajat, sholat tahajud itu. Tapi saya ada niat begini Seluruh amalnya Nabi SAW kita diktatkan. Lalu kita wujudkan. Bagaimana saudara-saudara? Kira-kira saudara bisa menyetujui begitu? Jadi diktat-diktat seri habis ini, habis uh, ya kira-kira berapa diktat lagi, habis itu bisa saya mulai. Seluruh yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa saja yang dikerjakan misalnya bab puasa, puasa Senin Kemis, puasa malam-malam yang uh, bulannya terang 12, 13, 14 dan seterusnya bagaimana sunat Nabi SAW dalam tidur bagaimana sunat Nabi SAW kalau bangun tidur bagaimana sunat Nabi SAW kalau uh, menghadiri walimat nikah apa yang dikatakan pada mempelai itu itu nanti kalau kita hadir walimat nikah kita katakan barakallahu Alaihi. Okay, itu doa-doa itu diminta. Begitu insya Allah Ta'ala saya persiapkan diktat-diktat itu. Kalau kita semua panjang umur, insya Allah. Tapi kalau tidak, insya Allah niat ini sudah baik ya. Sama-sama dapat pahalanya insya Allah. Yang terhormat, saya kira pertanyaan saudara ini pada tempatnya. Cuma susunan redaksinya roto lincip sedikit. Ya, ya sebab Lata Ibn Minan ini dikarang oleh satu orang kutub Syahrani dan Syahrani sebagai orang wali juga ulama jadi maksudnya tentu saja daripada ini kata-kata tidak dimaksudkan eh, tidak dikebiah uyah begitu saja jadi yang sudah jelas manusia yang banyak kumpul dengan perempuan artinya duduk-duduknya itu dengan perempuan Ya sudah jelas duduk-duduk yang tidak ada artinya bukan perempuan istri, bukan perempuan mahram. Duduk-duduk menurut yang kita lihat sekarang ini. Misalnya kita ketemu dengan satu perempuan, karena itu perempuan sopan santun dalam bicara kita duduk lama sama dia. Akhirnya lama-lama sopannya itu tersingkap sedikit-sedikit, akhirnya tidak sopan. Sebab syaitan bergandengan dengan orang dua itu menjadi ketiganya jadi mujalah satu nisa yang fasidat fasada aklub sudah terang rasionya yang baik menjadi tidak baik sekarang rasionya otaknya akalnya sekarang sudah menyuruh dia berbuat yang tidak baik apalagi kalau duduk dengan perempuan-perempuan yang lincah-lincah jangan akhirnya fasada aklub wa muni'a min duhulil hikmati galbu bukan gablu galbu iya tadi yang dibilang Gablu, enggak, galbu. Hikmah tidak bisa masuk hatinya orang kayak gitu. Tapi hatinya sudah kaisen ini. Sudah ada isinya ini. Isi duduk-duduk tak ta'annas sama perempuan ini. Sudah nuon sewu kalau boleh dikatakan ya seperti orang sudah lupa kepada Allah. Ya sudah terang hikmah tidak bisa masuk pikirannya. Wafatatul fadha'il dan dia ini akan ketinggalan banyak fadilah-fadilah. Ini satu penyakit, saudara-saudara. Saudara mendengar ini seperti, ya ini apa pertanyaannya? Apa perbedaan dengan jahiliyah? Ya, saya kira ini tidak sampai jahiliyah, ini malah ini super Islam. Menggok bensin itu supernya ini. Setiap orang yang mempunyai perasaan begini ini artinya orang yang sudah peka sekali Islamnya. Bagus. Jadi kalau dia duduk-duduk melihat orang duduk-duduk perempuan dan ini penyakit sekarang ini menghinggapi banyak orang laki-laki. Nanti seperti anak muda-muda di sekolahnya duduk-duduk dengan yang perempuan-perempuan dari satu kelas. Misalnya si A murid SMA duduk dengan B, C, D, E, F perempuan semuanya. Ini namanya yang dikatakan oleh Al-Qutb Syahrani Mujalah Satu Nisa ini anak nanti akalnya tidak bisa terisi hikmah. Tidak bisa masuk ilmu. Betul atau tidak? Nah, saudara kan tahu sendiri bahwa ini sekarang ini banyak anak-anak gagal sekolah ya karena soal-soal yang remeh-remeh begini. Katanya itu ah pergaulan. Ini pergaulan sebetulnya pergaulan yang dilarang oleh akal sebelum agama sebetulnya. Pergaulan begini ini yang merusak pikiran. Kemudian hatinya tidak bisa masuk hikmah. Jadi kata-kata hikmah seperti tadi ini, wah diketawai oleh dia. Coba saudara bayar sama dia 10 rupiah atau 100 rupiah suruh hadir majelis taklim begini. Tidak kira mau dia. Dia kepingin duduk-duduk di baduk-baduk sama perempuan-perempuan, ta'anas, itu dia senang. Sebab sudah kulino. Dan ini adat istiadat barat. Sekarang ini kalau kita tegur masalah ini orang bilang, wah kolot, wah ini kejam, fukoha mau memimpin negara itu buya buya buka saya baca tempo ini hari sungguh isinya ya saya kira mestinya suara itu ya kalau tidak dari Zionis Yahudi internasional ya PKI sebab dia itu sinis sekali melihat Islam mendengar Islam itu sinis dia lupa bahwa barat yang dia kiblati atau timurnya dia ambil syariatnya itu syariat komunis Lenin itu kejamnya tidak bisa disifat itu dia bicara tentang bagaimana itu Khomeini ngelabrak orang membunuh. Lah saudara tidak tahu apa yang dilakukan oleh yang dibunuh. Kenapa saudara kesusu? Ini CIA membunuh orang yang tidak salah. Kok saudara tidak bicara? CIA itu tiap menit membunuh orang. Sampai pimpinannya sambat. Kok tidak ada orang bicara? Yahudi melabrak orang Arab. Sekali malam, satu malam, 18 ribu dibunuh sama Yahudi di Deriazin Kenapa dia diam? Kok tidak bilang kejam? Waktu ini menjalankan hukum bunuh terhadap yang membunuh, dia ribut, bangun, duduk. Kalau saudara baca tempo, saudara akan mengatakan wah wah. Tidak waras wong ini, hatinya penyakit ini, ada penyakit hatinya. Emma hati orang Nasrani, emma hati orang Majusi, wa emma hati orang yang dicekoi oleh peradaban barat. Ya sudah terang. Orang kalau sudah biasa duduk dengan peradaban barat ya merasa jingkat kalau ada orang bicara Islam. Saudara tahu itu Rufaidi ini yang bakal diadili ini pernah traktornya manusia demonstrasi di traktor dengan tank. Itu jenderal-jenderal Safak gitu membasmi satu malam ribuan orang ya seperti yang di Deryasin ini atas usaha dan perintah kaum Yahudi di Iran. Apa ini minta disuruh naik banding turun banding? Lah kok cek suenya? Ini rakyat menunggu. Saya punya anak dua mati di situ kata orang. Saya punya istri mati tergiles oleh tank-tank raksasa dijalankan seperti dia traktor sawah dok eh. ini orang kok biadab biadab mana yang mana yang adab kalau ini saudara bilang biadab orang bunuh dibunuh lah kok saudara ikut jingkra jingkra lah ini, ini di sini nih cekok cekokannya orang-orang barat cekok cekokannya CIA dan Yahudi di sini letaknya jadi kita ini seakan-akan hidup kita ini yang beradab beradab itu kalau udah perampok masukkan penjara menurut hukumnya e, barat lalu biar dia ketemu sama beberapa orang perampok lagi yang lebih lihai keluar merampok masuk lagi merampok lagi masuk lagi sampai hari kiamat itu yang betul kenapa kita mesti kritik hukum Allah pakai dia bilang tangan yang masih menetes darahnya dibawa kata-kata sastra seperti iya yao gitu kata orang ini orang perlunya diajak betul-betul duduk diskusi dan mudah-mudahan saya ada waktu menulis di Tempo saya akan bilang saya fugaha Mari kita duduk diskusi. Mestinya begitu supaya dia tahu bahwa ini orang kok omplong, nggak tahu apa-apa, tahu cuma taklid, buta tok saja. Jadi dalam hal-hal begini kita mesti indahkan hukum Allah. Perempuan pakai kudung ribut dunia. Kenapa? Perempuan disuruh pakai kudung. Ikut demonstrasi Iran. Itu yang yang maaf-maaf jalan yang sudah gegernya terbuka, eh, tangannya terbuka itu kepingin terus begitu. Ini orang perlu dikasih aturan. Kamu harus begini. Itu bukan satu peradaban. Tapi kalau sudah orang biasa di jamban, maaf-maaf, dia sudah tidak berasa bau basi. Sudah lama misalnya duduk di jamban satu dua hari, sudah dia tidak berasa bau basi sudah. Tapi orang yang baru meliwat di situ sudah tidak kuat. Orang yang sudah hidup di jumblengnya barat, dan sudah tidak bisa bau minyak wangi dia sudah tidak dan mana mungkin keluar darah hidungnya kalau dikasih minyak wangi. Maaf-maaf saudara-saudara, ini satu contoh. Kebetulan baru saja hangatnya tadi saya baca. Mudah-mudahan kata-kata saya tadi ini tidak karena ya tidak karena marah, karena saya mendengar begitu itu kecewa saya. Itu dibaca oleh warga negara kita segini banyak sebelum ditapis apakah hukumnya yang dikritik apakah kumaininya dan orang-orang fuqaha pakai buya-buya ahli fikih kalau sudah memimpin negara ya gitu. Jadi kita orang ahli fikih ini tidak bisa memimpin negara. Kalau tidak sekolah di Amerika tidak bisa memimpin negara. Nah, ini kan bebek pada politik Yahudi ini sudah jelas. Siapa menurut gitu itu? Ya, jadi jelas saudara-saudara yang dimaksud ini adalah manusia eh, yang mau dirinya hidup bertengah-tengah wanita saja itu akalnya akan rusak dan hatinya tidak bisa termasuk hikmah dan akan banyak ketinggalan fadhail. Betul ini kata Ibn Minan. Saya setuju. Bukan berarti seluruh cara duduk dengan wanita tidak boleh. Seorang duduk dengan istri dan anak-anak perempuannya. Seorang duduk dengan kakak dan sanak saudaranya yang mahram. Ini marah sunnah. Tidak fatatul fadhail dia akan dapat fadhail. Kalau dia duduk mengajar perempuan dalam keadaan-keadaan tertentu di mana tidak ada orang perempuan bisa mengajar, dia terpaksa mengajar dengan syarat-syarat yang dibawa oleh ahli fikih, hikmah, kudung dan lain-lainnya. Ini tidak apa-apa, tidak termasuk. Ini yang dimaksud duduk-duduk, jalasa. Man aksara min mujalasatin Jadi bukan istri, bukan sanak, bukan kadang duduk-duduk tanas-tanas ini lama-lama membawa akibat sebagaimana yang saudara baca di sini. Jelas ya? Eh, juga Yahudi mengatakan ini perkosaan Nasrani mengatakan ini perkosaan minta supaya kita hidup seperti mereka tiap lelaki gak boleh kawin lebih dari satu tapi gundik 200 nah, ini katanya dia tidak perkosaan kaum hipis juga sekarang dia mau candu misalnya dia mau hipis dia mau madat, madat dia mau heroin anak-anak muda mau suntik candu kalau dilarang jangan apa ini perkosaan ini jangan memperkosa saya biar dia biar saya isep candu Bagaimana jawab kita? Yang di sini kita malah nolak. Kenapa kita nolak di sini? Kenapa kita tidak bebaskan sekali? Kenapa kita tidak anggap anak muda yang mau zina? Kita bilang, ya sudah betul. Tidak boleh kita perkosa saudara. Silahkan saja. Kalau begitu sudah tidak ada beradab. Tidak ada adab. Jadi orang yang kita kira beradab sebenarnya belum punya sedikit pun adab. Yaitu barat. Barat ini tidak ada adab. Belum beradab peradabannya hanya pada alat-alat yang modern dia bikin kulkas dia bikin uh, tip recorder ya, ya ini yang yang dimana orang kalau tidak punya ini ya tidak apa-apa ya masih urip betul saudara kalau saudara tidak ada tip recorder bisa hidup apa tidak hidup <coughs> kalau saudara tidak punya kulkas apa saudara mati tidak ada kapal terbang apa saudara mati tidak tidak ada mercy apa saudara mati tidak semua peradaban barat itu model ini. Jadi tidak ada harganya sebetulnya. Harganya sedikit, yaitu membantu mempercepat perjalanan orang, mempercepat. Tapi jalan orang jalan. Sejak 800 tahun dulu belum ada mobil, orang jalan. Ya dengan kereta kuda, ya dengan apa. Ya tutup. Imam Malik itu belajar ke Madinah, eh, eh, Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dari Mesir ke Madinah, jalan. Unta, ya tutup, ya belajar. Tetapi peradaban seperti ini bahayanya di bidang akhlak, di bidang agama, di bidang moral. Ini tekor jadinya. Apa artinya mercy kalau dipakai untuk menculik orang? Lebih cepat. Apa artinya eh, kol, uh, pistol kol itu kalau dipakai untuk nembak orang di tengah jalan? Di Amerika waktu membuat Moser, Moser, Moser itu senapang yang pakai keker itu di, dimpakno pertama-tama pertama-tama di kepalanya Presiden Kennedy sana ngarang keker dikena gendasnya Presiden sendiri mati Kennedy, Kennedy ditembak oleh keker itu ini peradaban apa ini lebih baik orang hidup dengan tolong kalau gitu sama-sama orang mau paten-patenan dengan alat modern lah ini sekarang sedang disiapkan alat-alat untuk membunuh seluruh umat manusia ini peradaban di bidang persenjataan ngenes sekali orang yang dengar di bidang akhlak ya gitu itu mereka tidak mau dilarang minta bekerja saat sukanya mana ada manusia beradab tidak ada totoannya itu tidak mau ditoto itu nah sedang yang paling banyak menoto yang paling pantas menoto adalah Allah Subhanahu Wa Taala kenapa kita mesti jingkrak-jingkrak kenapa kita mesti marah kenapa kita mesti merasa ini memperkosa ini tandanya kita tidak punya semak tidak punya zok tidak tahu diri. Jadi kita minta dibebaskan saja. Lama-lama nanti istrinya orang jalan, kita tarik daripada tangan suaminya, dibawa oleh orang lain, dibilang sudah bebaskan. Kenapa? Ini orang mau, kenapa kamu perkosa keinginannya untuk tidak boleh begitu? Wah berat, lama-lama ajangnya orang diseret daripada tangannya. Nanti dulu, saya mau makan dulu. Lantas kalau kita bilang jangan, bilang jangan perkosa, saya punya keinginan. Ini nanti akhirnya hukum rimbaisme. Dan rimbaisme ini sekarang sudah berjalan di negeri-negeri komunis. Di negeri-negeri berad biadab seperti di Eropa dan Amerika. Yang kita ikuti dengan patuh. Tidak ada hukum kecuali dari mereka, tidak ada orang pintar mereka dari mereka, tidak ada orang bisa bernegara kecuali mereka. Artinya ini cara tersilat kalau kamu mau memimpin negara harus dibawa telapak kakinya orang-orang kulit putih dan bermata biru ini. Baru kami akui kamu bisa. Belajar dari kami. Untuk kami cekoi kamu dengan edul, the demedelen. Segala cara boleh asal kamu berkuasa. Ini nanti hasil pelajarannya. Kalau Nabi Muhammad SAW, kita punya sambutan ya seperti tadi di tempo ini. Nah ini perlu ada kebebasan orang menyiarkan agama di Indonesia dan di mana-mana ini. Nanti ulama bisa memberi penjelasan betul. Apa sebenarnya latar belakang dari pemotongan tangan pencuri? Apa latar belakang daripada pembunuhan si pembunuh? Sebab kata firman Allah, "Walakum fil qisasi ayah." Sungguh kalau saudara baca tempo saudara kaget. Mana yang dikritik ini? Katanya seluruh syariat Islam di bidang pidananya apa perdatanya? Tidak disebut. Menyebabkan orang kabur dan ini memang kaki tangan CIA dan subversi barat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada banyak membaca dan mengerti Islam sedalam-dalamnya. Karena itu saya ulangi lagi pesanan saya kepada diri saya dan saudara-saudara, jangan ada orang yang tidak tahu agamanya ya. Tolong mulai malam ini saudara harus betul-betul menjadi ulama. Semua ini harus menjadi mengerti betul agama. Terserah pada apa gelar yang saudara dapat, ulama apa, ustadz apa apa, tapi saudara harus menjadi orang mengerti. Jangan sampai dibujuk ya orang. Jangan sampai liwat ini kata-kata begini. Nanti saudara terima itu dengan kata dengan apa? Dengan perasaan lega. Bahwa dunia tidak boleh dihukum oleh Allah. Harus dihukum oleh barat. Oleh manusia. Dan manusia itu harus barat. Sebab yang kuat barat. Kalau sudah Allah kita singkirkan, tinggal manusia yang hukum. Yang hukum siapa sekarang? Apa saudara bisa jadi memimpin dunia? Tidak bisa saudara. Mesti yang kuat. Ini hukum manusia tidak pakai Tuhan adalah yang kuat, yang berkuasa. Lantas kita semuanya kembali ke barat. Sudah jelas saudara-saudara? Ada, ada pertanyaan lagi? Ya Rabbana tarabna bi annana darabna wa lana asrabna